بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مطهر القلوب مزكي النفوس وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد أدهر الناس قلبا وأزكاهم نفسا وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق والحقد والحسد والكبر والرياء وأعنا يا ربنا على حسن المعاملة بك و وبخلقك ارزقنا يا ربنا الأدب بك وبرسولك وبشريعة حبيبك سيدنا محمد وبشيوخنا وبأولادنا وبكل المسلمين وصرنا يوم القيامة مع زمرتي حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kita bersama Imam Ghazali dengan kitab Ayuhal Walad yang merupakan nasihat Imam Ghazali untuk murid-murid beliau. Dan kita sudah diingatkan oleh Imam Ghazali melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Ghazali untuk murid beliau yaitu agar kita benar-benar memperhatikan amal memperhatikan amal Jangan sampai kita tertipu dengan menyibuk diri untuk mencari ilmu tapi ternyata kita tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu kita dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Buzari mengingatkan bahwa jika ada orang yang katanya menuntut ilmu untuk mengamalkannya dan ternyata di saat mereka sudah mendapatkan ilmu, kok tidak mau mengamalkannya, ini alamat kebohongan niatnya. Alamat kebohongan daripada niatnya. Sekarang kita ini pembohong atau bukan? Ayo. Dari sedikit yang kita dapat, ilmu sedikit yang kita ketahui. Hendaknya harus kita berusaha untuk mengamalkannya. Sampai kalau urusan sunnah, biarpun sekali harus pernah kita coba untuk mengamalkannya. sehingga kita tidak ketinggalan dari amal baik yang dari dari pahala-pahala buah daripada amal-amal tersebut. Selanjutnya Imam Ghazali mengingatkan kepada muridnya, murid beliau, ya ayyuhal walad qalam sadiq rahimallahu taala Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dar amin ila anqal. Ayuhal walad. Wahai anakku. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Wahai anakku di saat malam tiba, hendaknya kau bertahajud. Yang makna dari tahajud adalah setelah kau merasakan enaknya tidur, kau tinggalkan nikmatnya tidur itu. Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asal daripada Al-Qur'an akan tapi diambil oleh Imam Ghazali dalam bab ikhtibas yang seolah-olah juga nasihat Imam Ghazali ikhtibas diperkenankan asalkan tidak merubah maksud hendaknya kita harus punya bangun malam Imam Ghazali mengingatkan tahajjud bihi tahajudlah engkau di saat engkau ketemu malam hari nafilatalaka sebagai tambahan kebaikan amal untukmu ini adalah amrun perintah perintah. Artinya kita harus paham ini. Perintah fatahajat bihina filatalaka. Hendaknya kau bisa menyisihkan waktu di malam hari untuk tahajud. Dan ini akan menjadi suatu program terbesar dalam hidupnya seorang penuntut ilmu. Ia akan secara otomatis mengatur. Nggak akan dia mau begadang sehingga dia tidak akan tahajud di tengah malam. Untuk apa? Dia harus memprogram waktunya yang rapi. pun hanya beberapa rokaat yang ditegakkan di malam hari. Amrun ini perintah. Wabil ashari dan di saat waktu sahur, sepertiga malam akhir. Hum yastaghfirun, mereka memohon ampun kepada Allah. Syukrun, syukur. Mereka ber beristighfar. Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya Tadi sudah dia bertahajud, melakukan ibadah ditambah dengan istighfar di malam hari yang maknanya artinya amalan kita itu harus ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah kita menjalankan perintah. Tapi lebih tinggi lagi bukan sekedar menjalankan perintah. Perintah sudah dilaksanakan. Akan tapi setelah dia bisa bangun malam di kemarin itu yang katanya pengen bangun hanya sekali saja karena mengamalkan ilmu fatahajat bihi nafilatalaka. Dia ingat dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah seperti itu. Akhirnya menjadi kebiasaan. Syukur nikmat Allah. Aku bisa bangun malam. Karena memang seorang sudah merasakan lazat atau paling tidak berusaha atau meyakini kemudian enggak yakin dulu kadang belum belum nikmat yakin ada pahala tapi kadang belum nikmat sampai seseorang itu menjadikan malam hari itu istighfar itu sudah bukan ingat perintah dia sudah mulai senang menikmati itu menikmati, sudah mulai senang. Maka disebut ini oleh Imam Ghazali sebagai syukur. Karena aku telah dibangunkan oleh Allah. Aku gunakan untuk istighfar. Besok lagi pun demikian. Wal mustaghfirina bil ashar. Yang dilakukan selanjutnya apa? Yang pertama adalah memulai dengan menjalankan perintah. Kemudian dia bisa melanjutkan itu semuanya. Tanda syukur kepada Allah atas karunia Allah. Dibangunkan Allah kemarin sehingga terus dinikmati. Sehingga itu semua akan menjadi kebiasaan. Wal mustaghfirina bil ashar. Kalau ditanya di mana dia saat ini, pasti jawabannya adalah dia istighfar tengah malam. Zikrun zikir. Pertama menjalankan perintah. Kemudian ibadah yang dilakukan mensyukuri nikmat Allah, sehat. Ha? Nikmat kemudahan, Bangun kemudian akan menjadi kebiasaan sehingga itu seperti zikir wirid yang dirutini olehnya. Dan tidak pantas seorang penuntut ilmu tidak punya bagian waktu untuk bangun malam. Biarpun hanya lima rakaat tujuh rakaat yang engkau lakukan. Sangat aneh. Seorang penuntut ilmu dalam kitab Bidatul Hidayah dijelaskan sangat aneh dan unik. Kelihatannya dia tidak ngah, tidak sadar apa yang ia cari. Kalau orang mencari ilmu adalah untuk beramal. Misalnya, tapi setelah mendapatkan ilmu tidak beramal, berarti dia menunjukkan tidak ngerti apa yang dicari. Seperti khimar yang membawa tumpukan kitab di atas pundaknya. Dia tidak ngerti untuk apa itu semuanya. Tapi kita bukan khimar. Kita bukan khimar. Harus ada bagian qiyamul lail, bangun malam. Thalathatu aswatin yuhibbuha Allah. Ada tiga suara yang dicintai oleh Allah. Kalau alaihissalatu wassalam. Dinisbatkan kepada Nabi. Talatatu aswatin tiga suara. Yuhibbuha Allahu yang Allah senang. Sautud dik. Bukan dik. Sautud dik. Suaranya ayam jantan yang berkokok. Bagaimana memaknai ini? Karena ayam jantan, ayam jantan selalu berkokok di waktu yang sangat tepat. Di saat Allah menyeru kepada hambanya, Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Hal min talibi hajatin fa'u'tiyah. Siapa yang minta kepada kepadaku akan aku kasih. Siapa yang punya hajat akan aku kabul. Kapan itu? Waktu sahur. Dik ayam jago berkokok di waktu itu. Dia tidak pernah pakai jam. Tapi dia ngerti kapan dia harus menyuarakan suaranya. Sehingga seorang pun kalau orang buta tahu kapan ayam berkokok itu artinya saatnya ia bertahajud. Tidak usah pakai beker, cukup dia miara ayam, dia ngerti kapan dia harus bertahajud. Artinya bangun menyeru bertasbih kepada Allah di waktu yang sangat tepat. Dik. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suara orang yang membaca Al-Qur'an. Allah senang Wasautul mustaghfirin nabil ashar, suara orang yang beristighfar di tengah malam. Diutamakan istighfar untuk mengundang segala macam kebaikan. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istighfar bukan sekedar Allah membuka pintu untuk maaf, artinya mintalah maaf, engkau akan aku maafkan. Mesti memang begitu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah. Ini langkah. Langkah pertama beristighfar kepada Allah menyesali dosa-dosa. Dan setelah engkau beristighfar kepada Allah, sudah diampuni oleh Allah, Allah memberikan lebih kepada kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Buah daripada istighfar di tengah malam adalah Allah akan curahkan hujan. Mana curahan hujan di sini adalah apa yang dibutuhkan oleh bumi, apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi so, manusia tidak butuh langsung dengan hujan, akan tapi hujan akan menyirami bumi lalu menumbuhkan tumbuhan Lalu kita makan dari itu semuanya. Dan juga kesejukan. Yursil sama alaikum bidroro. arti apa? Akan diberi oleh Allah rizki. Dengan banyak istighfar. Wa yumditkum bi amwali wa banina. Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak keturunan. Sehingga sebagian para solehin mengatakan, kalau orang belum menikah, pengen menikah, banyak istighfar di tengah malam. Nanti akan diberi anak. Orang punya anak harus nikah. Jangan santri ngurus itu dulu, jangan istighfarnya salah niat nanti. Nah. Istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan beri segala kebaikan. Yursilu sama alaikum idrara. Beristighfar di tengah malam istimewa. Istighfar dengan penuh khusyuan, mengingat semua dosa yang sering kita lakukan. Kadang pun kita sadar melakukan dosa. Kalau itu dosa. Alangkah banyaknya kita sadar itu dosa, tapi kita melakukan dosa. Tapi pun hendaknya kita beristighfar itu dengan sadar. So, problem kita itu beristighfar tidak sadar. Istighfar yang ngebut, astagfirullah. Itu yang kata Rabi'ah Adawiyah, ya, istighfar yang perlu diistighfari. Istighfar dengan penuh kesadaran. Sam, ingat, sebut kesalahan kita di depan Allah. Allah maha pengampun. Justru kalau tidak kita sebut, Allah tidak akan mengampuni. Maksudnya sebut tuh ingat. Allah melihat tadi kita. Ingat dengan hatimu. Itu loh dosaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Adukan kepada Allah. Dengan begitu. Allah akan mengampuni. Innahu kana khafar. Lebih dari itu. Yursilis sama alikum indurur. Dan Allah akan berikan kebaikan kepada engkau. Istighfar. Dan kebaikan di sini luar biasa. Lahir dan batin. Dunia akhirat. Makanya sungguh aneh jika para penuntut ilmu yang katanya ingin bahagia dunia akhirat. Setiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah. Akan tapi membuat menyia-nyiakan waktu tengah malamnya. Tidak pernah ia berusaha untuk bangun, mengambil air wudhu, menghadap kepada Allah dengan beberapa rakaat. Lalu menengadahkan tangan, memohon kepada Allah, dibarengi dengan istighfar. Yang kadang sesaat dibarengi dengan tetesan air mata, penyesalan akan dosa-dosanya. Jika itu semua belum ada, lalu apa yang kau inginkan dari ilmu yang kau hafal selama ini? Ini nasihat Imam Ghazali. Kalau Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala. Sayyidina Sufyan Al-Thawri bercerita. Inna Allah tabarakallahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqa rihan. Allah menciptakan angin. Tahubbu yang bertiup bil ashari di tengah malam. Tahmilul Azkar akan membawa zikir-zikir. Wal istighfar dan istighfar hamba-hamba Allah. Ilal malikil jabbar kepada Allah. Hakikat, kata Imam Sufyan, hakikat atau makna hakikat atau hakikat lafadznya bahwasanya angin membawa wallah alam seperti apa atau maknawi artinya bersama hembusnya angin malam Sejuknya di malam itu lihat. Jam itu jam sejuk. Musim panas pun di negeri Arab jam itu jam sangat indah. Di negeri panas kayak pun sangat indah. Hembus angin, maksudnya angin di saat-saat saat yang sangat indah. Itulah akan dihantarkan amal-amal kita, dikir-dikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami maknanya bahasanya di saat indah memang itu kalau orang mau memahami. Kita buka jendela pintu rumah kita. Mungkin. Kecil saja mungkin angin mau masuk. Suasana dingin. Biarpun di celah Cirebon yang mukadimah Hadromiyah ini. Karena kalau kita sebelum ke Hadromo tinggal di Cirebon cocok. Sama diraci di dan Itu <laughs> kalau mukadimah hadromiyah. Kalau kita lihat kita mukadimah hadromiyah sebab ada tempat mukadimah hadromiyah. Ini Cirebon ini dekat dengan pesisir, terpanas. Wah ini cepat pinter nanti misal. Tapi bangun malam. Bangun malam nak. Dan biasakan dan pastikan harus bangun malam baca zikir mohon kepada Allah. Wakala dan berkata juga Sayyidina Imam Sufyan Al-Thawri. Hal-hal semacam ini bagaimana? Ini mungkin kita harus cara secara ilmiah. Kalau ada seorang alim seperti Imam Sufyan Al-Thawri cerita kayak gitu itu dari mana sumbernya? Kan gitu. Kalau bukan dari hadis bagaimana? Kita kenal majazat, angin membawa. Kalau orang berbicara dengan kalimat-kalimat indah yang penuh dengan nilai sastra akan faham. Mungkin seorang suami akan menyenandungkan puisi angin malam sampaikan salamku untuk istriku yang di rumah. Apaan tuh? Gila kali ya. <laughs> Ada makna. Dan itu mungkin sekali yang dirasakan oleh Sayyidina Sufyan al fawri di saat beliau melakukan sholat di tengah malam ada hembusan angin. Oh, kenikmatan yang di, dikirim oleh Allah. Dan ini sapaan dari Allah. Kemudian dia berpikir semakin khusyuk. Akhirnya dengan hembusan angin yang sejuk itu, zikirnya semakin indah, semakin indah. Semakin khusyuk. Sambil bersyukur ini nikmat. Nah, ini yang diterima oleh Allah. Berarti angin yang membuat suasana sejuk tadi seolah-olah menjadikan sebab kita semakin khusyuk dan semakin diterima oleh Allah. Bisa dimaknai begitu. Enggak usah bingung loh. Imam Sufyan Asori dari ini bacaan orang yang anti tasawuf ini kayak kayu, kayak tahu omongan apa itu, dari mana sumbernya? Emang melanggar syariat? Tidak melanggar syariat. Apalagi ini berikutnya ini. Idza kana awwalal laili yunadi munadin min tahtil arsh. Jika ada di awal malam, pertengah awal malam yunadi munadin ada yang menyeru dari bawah arsh. sama Samawat wal arsh. Ala liyakumil abidun. Ingat hendaknya bangun orang-orang ahli ibadah. Ahli ibadah dibangunkan oleh Allah di awal waktu. Dibangunkan oleh hamba-hamba yang perintah Allah dari malaikat dan seterusnya. Dan secara ilmiah bagaimana hal-hal semacam ini? Riwayat dari Nabi banyak. Yunadi munadin, yunadi munadin, yunadi munadin. Ini bahasanya Sufani ats Dan tidak beda jika seorang ustaz, ustaz, ustaz bercerita, wahai anak-anakku, ingat setiap pertengahan malam Allah menyeru. Dari mana ini? Kok kayak tahu? Ada riwayat dari Nabi tentang Yunadi munadin, yunadi munadin ada. Cuma ini sudah bahasanya Imam Sufyan Al-Thawri. Ada beberapa kritik dari orang anti tasawuf itu selalu mengkritiki gini, capek dia tuh. Padahal dia sendiri juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Mana inti, omongan ente bukan menjelaskan dari Allah, dia sering. Di awal malam nih yang kelas pertama, abidun kelas ahli ibadah. Fayakumuna yusolinu Masya Allah. Yakumun bangkit. Ada nah, ibadah. Yusolun melakukan sholat. Masya Allah. Masya Allah. Sesuai dengan Allah yang kehendaki. Maksudnya kalau sudah Masya Allah. Tidak tahu berapa jumlahnya. Ada yang sampai 500 rokaat seperti Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ada yang menghatamkan Al-Quran dan macam-macam. Ada sholat sampai. yunadi munadin fi syatril laili. Kemudian ada lagi, kemudian ada seruan lagi di pertengahan malam. Dan dalam riwayat bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk membangunkan hamba-hambanya. Di tengah malam bangunkan. Ada liyakumil qanitun. Ingat. Bangun, bangun. Hai hey, al Sama ahli ibadah. Tapi tingkatnya Tingkatnya beda. Kalau abid, qanit. Lebih khusyuk lagi, lebih tinggi lagi. Pangkatnya. Wa yusaluna ila sahur, Salat sampai waktu sahur. Fa idza kana sahru kalau sudah sampai waktu sahur sepertiga akhir malam, nada munadin ada lagi yang menyeru, bangunkan lagi. Ala liyakumul mustaghfirun. Ahli istighfar bangun, ahli istighfar bangun. Nah, ini. Ali istighfar. Artinya hamba yang dijanjikan oleh Allah dengan pengampunannya, hamba yang dijanjikan oleh Allah dengan rizki yang melimpah, hamba yang dijanjikan oleh Allah dengan keturunan-keturunan Ini dipilih orang bagiannya masing-masing. Ada abid, ada qanit, ada mustaghfir. Wa yakumun wa istaghfirun. Kemudian bangun. Nah, semoga kita termasuk juga golongan yang ini istighfar di sepertiga akhir malam. Istaghfirun. Tapi ingat nih yang sampai dia mau amuk sampai dikebir itu, yang dikebir. Ini ini paling terakhir. Wa idza tala al-fajr masuk subuh azan kok belum bangun. Alasannya haris, alasannya ini. Ah, tala al-fajr sudah terbit fajar Baru bangun, yunadi nada munatin ada yang nyeru. Bangun, bangun, yakum alal yakum al-ghafilun. Hei orang-orang yang lalai. Pangkat-pangkat tinggi kau tinggalkan. Makom abid kau tinggalkan. Makom konit kau tinggalkan. Makom mustaghfir kau tinggalkan. Bangun, bangun. Wayakumuna min fursihim. Persis. Bangun dari tempat tidurnya itu. Kalau mau tak kayak orang mati bingung. Ini lihat orang pada nggak ada nih dirian. Kalau mau tak kayak mayat-mayat gitu. Mukanya acak-acakan, rambutnya ini, selimutnya nyantol di leher, bingung, anduknya di mana. Kalau mau tahu nih syurumin kuburim, seperti orang-orang mati yang dibangkitkan dari kuburnya. <laughs> Jalannya miring-miring. Sudah itu duduk lagi di kamar depan toilet. Isya. Aneh. Itu model-model al-ghafilun orang-orang lalai itu. Imam Ghazali ini tahu aja kayak padahal jauh berapa tahun yang lalu ini. Tahu sebagian santri ada model ghafilun ya gini ini ada. Nah. Baik. Bangun nak mulailah harus biarpun hanya sebentar. Makanya harus kalian tertibkan tidur kalian, istirahat kalian yang benar, kapan kalian harus beristirahat. Tapi mulai itu kalau sudah menjadi kebiasaan tidak ada hubungannya dengan istirahat. Biarpun dia tidur jam 2, karena sudah biasa mulai, satu jam dia akan bangun. Melakukan sholat beberapa hanya mungkin porsinya dikurangi. Biasanya setengah jam jadi seperapan, biasanya satu jam jadi setengah jam. Karena dia ingin menjalankan rutinitas kewajiban ini. Kewajiban untuk dirinya, bukan kewajiban syar'i. Secara syar'i tidak wajib. Tapi merasa sebagai santri saya punya kewajiban. Harus. Ayuhal walad. Wahai anakku. Ruiya diriwayatkan min wasaya Luqman al-Hakim. Luqman Hakim punya wasiat banyak sekali. Di antara wasiat Luqman Hakim li ibnihi kepada anak annahu qala Luqman Hakim pernah cerita kepada anaknya. na la yakunanna diku aikiku akyas minka. Nak, jangan sampai kamu itu kalah cerdas dengan ayam jago. Terlalu gede kalau dibandingkan dengan sebagian dari pemalas-pemalas ayam jago termasuk lumayan gagah. Mungkin kalau nasihat ini untuk pemalas pakai ayam jago masih Pakai nasihatnya Luqman masih terlalu besar nih. Nak jangan sampai kalian kalah sama ayam pitik kecil tuh nak. Tidak usah ayam jago ini Pitik itu pagi sudah tati-tati keluar ngajak induknya keluar terus Nyari makanan. Jangan sampai wahai anakku Luqman anakku anaknya Luqman Hakim, Luqman menasihati anaknya. Jangan sampai ayam jago, ayam jago itu akias lebih cerdas. Mingka darimu. Kenapa? Yuna bil ashar. Dia membangunkan orang di tengah malam. Wa anta naimun inti tidur. Jadi kalau ada ayam berkokok, kok inti tidur, inti kalah dengan ayam jago. Inti kalah dengan ayam jago. Walakad ahsana mengkola syi'ra. Telah melakukan satu hal yang sangat baik dalam ungkayan untayan-untayan katanya seseorang yang menuliskan syair laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun laqad hatafat telah menyuarakan berkicau bersuara fi junhi laili di tengah malam hamamatun burung burung merpati atau burung ya itu saja ala fananin di atas dahan-dahan kecil yang lurus ini wahnan ya pada dahan-dahan kecil yang lembut masih burung hamamah ini burung-burung burung-burung kecil lihat dia menari-nari berkicau di dahan di ranting-ranting panjang ranting-ranting kecil Wa inilah naimu. Sementara aku masih tidur. Ya, ada di pohon itu kalau pagi itu ada burung sudah berkicau. tu aku ini dusta. Wa baitillahi demi Allah, demi rumah Allah. Sumpah. Wa baitillahi demi Allah, demi rumah Allah. tu aku berdusta lau kuntu asyikon kalau aku mengatakan rindu. Rindu kepada Allah ngaku cinta kepada Allah. Kalau memang aku berdusta di saat aku mengaku rindu kepada Allah. Kadabtu berdusta aku, wabaitilah demi Allah. Lau kuntu asyikon, kalau memang betul aku rindu kepada Allah, lama sabakatni bil buka'il hamaimu, niscaya aku tidak akan dikalahkan dalam tangisku oleh burung-burung itu. Burung bersuara di saat malam yang seharusnya aku beristighfar tapi telah didahului oleh burung-burung beristighfar. Wa as'amu anni ha'imun dusababatin. Sudah begitu aku yang tidur banyak, enggak pernah bangun malam, enggak pernah istighfar. Aku menduga bahwasanya anni ha'imun, aku adalah perindu dan pecinta. Dusababatin yang biasa dengan kerinduannya berderai air mata. di Rabbi untuk Tuhanku. Fala abki tapi tidak pernah menangis. Bohong. Wa tabkil bahaimu. Sementara binatang-binatang pun bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk ini dijadi untuk jadi bahan renungan. Jangan sampai kita itu kalah dengan binatang-binatang. Jangan sampai kita kalah dengan ayam jago. Iklam ketahuilah wahai anakku. Ayyuhal walad wahai anakku. Khulasatul ilmi, inti sari daripada ilmumu itu adalah anta'lamat ta'ata. Kalau kamu tahu bagaimana melakukan ketaatan, sadar ketaatan. Wal ibadata dan ibadah. Mahia, apa itu? Jadi ilmu yang sesungguhnya itu ilmu yang kau cari banyak kayak apapun itu intinya sari patinya itu adalah untuk menyadarkan dirimu bagaimana beribadah. Ilmu salat. Mulai dari ilmu wudu, toharah. Bersuci, kemudian nutup aurat sampai ilmu salat, bacaannya salat sampai selesai. Untuk apa sih ilmu itu tidak belajar? Untuk kita bisa ber beribadah. Lalu ternyata mempelajari ilmu, ilmu sholat, ngerti ilmu, tapi nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat, ya itulah. Bukan ilmu lagi. Jadi inti daripada ilmu itu adalah untuk kita beramal. Bukan ilmu dari untuk zatnya ilmu, ilmu untuk amal. Untuk berbuat baik dengan ilmu tersebut, kalau tidak rugi kita. Bukan ilmu yang sesungguhnya. I'lam dan ketahuilah anna ta'ata, ya, ini kita tahu. Ini ketaatan itu apa sih? Wal ibadah dan ibadah itu apa? I'lam anna ta'ata sungguhnya ketaatan wal ibadah dan ibadah itu adalah mutaba'atu syari'i, ngikuti syariat. Ngikuti syari' Allah. Nabi Muhammad fil awamiri wan nawahi di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dan ini memang harus dimulai dari di saat kita mulai mengetahui halal haram yang kecil-kecil. Yang masih ringan-ringan. Dan kita belum banyak tantangan. Kalau kita ingat Habib Hasan bin Ahmad Baharun di saat satu anak. Ceritanya. Di pondok, kamu jangan merokok nak ya. Tiba-tiba merokok. Beliau tidak menasihati mencaci perokok, kata mengatakan, hawa nafsu muna. Kamu untuk menahan tidak merokok saja tidak bisa. Padahal kalau kamu tidak merokok, tidak akan ada pengaruh kepada dirimu. Bagaimana di saat kamu ada tawaran duit besar yang haram. Menggiurkan kamu. Kalau kamu belum bisa berlatih dengan menahan dari yang kecil-kecil, yang ringan-ringan. Di saat ada yang gede, kamu tidak akan mampu untuk itu. Ilmu itu dimulai dari saat kita nabung ilmu sedikit kita amalkan. Jika gitu haraman kita jauhi. Jangan sampai ada yang berkata nanti saja saya amalin kalau sampai di rumah. Sholat tahajudnya nanti di rumah, ngamalkan ini di rumah. Semuanya nunggu kalau sudah pulang. Tidak mendapatkan apa-apa. Bilkoli dengan ucapanmu, wal fi'li pekerjaanmu. Yakni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruk yakunu biqtida'i syar'i. Hendaknya apapun yang kau ucapkan, yang kau kerjakan atau yang kau tinggalkan, hendaknya timbangannya adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama law sumta yaumal 'id wa ayyamat tasrik takunu asyan. Kalau ada orang berpuasa di hari tasrik, hari Id, maka itu akan jadi maksiat. Au sallaita fi thawbin maghsubin atau engkau salat di baju yang menggosok adalah maksiat wa ingkan surata ibadatin biarpun dalam bentuk ibadah tak sam kau akan dosa Allahu a'lam bishawab. Setelah itu ada yang ditanyakan, ditanyakan. 10 menit mau ditanyakan. Nah, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Buya, apakah memang sifat jelek daripada seorang itu akan berdampak kepada anaknya? Dan apakah kalau memang benar seorang tersebut kalau dia bertobat apakah tetap akan berdampak kepada anaknya Buya? Kemudian yang kedua Buya, kita tahu ada beberapa amalan yang apabila dilakukan akan merusak daripada pahala-pahala puasa kita atau al-mukhbitat. Kalau seandainya ada orang gibah kemudian dia beristighfar apakah tetap dia akan diambil daripada pahalanya? Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama wala taziratu wala taziru wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada dosa keturunan dan juga tidak ada karma di dalam Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrati. Semua orang dilahirkan fitrah. Bersih, suci. Tidak ada noda, tidak ada dosa. Dosa bapak tidak akan dosa bapak tidak akan ditanggung oleh seorang anak. Enggak ada dosa warisan. Itu kan agama lain. Tidak ada. Seorang anak terlahir suci, bersih tidak punya dosa. Dan tidak dibenarkan kalau ada orang tiba-tiba punya sesuatu. Lalu kita katakan, ini adalah hukuman dari Allah. Misalnya cacat dan sebagainya. Bukan. Dia adalah tidak punya dosa. Bagi dirinya mungkin sebuah kemuliaan. Tapi mungkin ia bagi seorang bapak dihukum oleh Allah dengan kekurangan pada anaknya atau karena ingin diangkat derajatnya. Misalnya seorang bapak normal. Tapi Allah ingin mengangkat derajatnya. Atau anggap saja dia banyak dosa. Kemudian lahirlah seorang anak dengan satu sifat atau kekurangan dan sebagainya. Bagi sang anak tidak kekurangan. Karena apa? Kurang akal, kurang ini dan sebagainya. Tapi apakah mungkin karena dosa orang tua? dosa orang tuanya tidak ada hubungannya dengan cacatnya sang anak dan kekurangan sang anak. Sang anak tentu lahir suci, tidak punya dosa dan tidak boleh dihubungkan dosa orang dengan dia. Cuman kekurangannya ini akan menjadikan orang tua itu merasa nyesek, merasa sakit, merasa ini. Dan itu adalah untuk menghapus dosa yang pernah dilakukannya. Mungkin kena musibah sang anak. Nah ini. Mungkin seperti itu. Dan mungkin karena ingin diangkat derajatnya bukan serta-merta kita katakan pendosa, mohon maaf. Mungkin ada seorang punya anak cacat. Bukan karena dosa. Tapi karena Allah ingin angkat derajatnya. Kalau tadi mungkin contoh anggap saja bapaknya punya dosa dan sebagainya. Lalu lahirlah anak semacam ini. Mestinya bahan koreksi diri. Jadi aku diberi oleh Allah seperti ini sehingga aku mungkin lebih repot, mungkin lebih ini, akhirnya ini. Nah ini untuk menghapus dosa. Itu untuk koreksi diri, tapi kita tidak boleh mengoreksi orang lain. Wah, anaknya cacat, lalu dia banyak dosa. Oh, enggak. Bisa saja. Dia adalah ahli surga, wali, kemudian diberi oleh Allah anak yang kurang, biar tambah pahalanya dia. Karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Jadi enggak ada. Dia begitu karena dosa. Enggak. Dosa orang tidak akan ditimpakan kepada orang lain. Kecuali orang tersebut menjadi sebab punya dosa. Anak kecil tidak pernah punya peran. Kecuali kita menjadikan orang bermaksiat gara-gara kita. Kita mati dapat dosa. Padahal bukan kita yang melakukan dosa. Orang lain yang melakukan tapi kita yang menjembatani. Contoh. Kita berikan hadiah kepada seorang wanita di kampung. Kita beri hadiah baju. cuma kita tidak pernah seleksi. Tidak pernah milih. Baju seronok. Baju setengah badan. Kasih orang kampung. Dari kota. Model bagus. Sama orang kampung dipakai di rumah dulu sesaat pakai di rumah sehari dua hari seminggu. Akhirnya mulai keluar rumah. Akhirnya dia pakai baju pendek sudah biasa. Gara-gara dia pakai baju pendek banyak orang yang menggoda akhirnya masuk zina. Ini ustadz yang ngasih dari kota itu dapat bagian dosa. Nah ini karena dia menjadi sebab. Makanya kami selalu ingatkan bagi siapapun yang ingin memberi hadiah harus kita berpikir hadiah itu bermanfaat enggak. Termasuk kami ingatkan kemarin yang ingin memberi hadiah baju untuk kaum muslimin di Rohingya. Yang akan kita berikan baju apa itu? Sebab kita pernah juga di Cirebon itu gerakan bersantunan orang fakir, orang-orang pinggir gunung sana, orang-orang fakir dengan setiap pegawai untuk memberikan baju satu atau dua. Bagus berapa karung waktu itu. Cuman alhamdulillah kita diingatkan oleh Allah suruh lihat bajunya. Ternyata separuh tidak ada separuh yang layak untuk diberikan. Semuanya rata-rata baju seronok seperti bajunya orang kota itu. Enggak ini haram, ini dibakar semuanya selainnya. Jangan berikan kepada orang baju yang tidak. Nah, jadi kalau ada orang bermaksiat tapi kita menjadi sebab, oh dapat kita. Tapi kalau kita tidak ada maksiat, maksiatnya orang Amerika ada hubungannya dengan kita. Apalagi anak tidak menjadi sebab. Tapi dosanya anak bisa saja karena bapaknya salah mendidik ini. Jadi nggak ada dosa keturunan, karma nggak ada, karma tidak ada. Itu kan di, di agama lain ada karma, karma. Dan kita tidak usah ngomong karma. Balasan dari Allah diberikan karena pekerjaan kita, karena dosa-dosa. Tidak perlu kita bicara karma. Karena nggak ada karma. Karena bapaknya begini, anaknya begitu. Bapaknya begini, anaknya begini. nggak ada karma di dalam Islam. Kemudian yang kedua, Oh ya, semua lihat at di kamar kama balah. Kecuali dosa yang menyekutukan Allah akan menghapus amal baik nol. Tapi semua dosa selain itu akan diampuni oleh Allah. Kalau dia bertobat. Dan makna diampuni itu gimana? Ditutup seolah-olah tidak ada dosa. Jika dosa itu menjadikan amal kita habis, lalu kita bertobat, misalnya nyesel, kita gunjing seseorang. Kita bertobat dengan cara yang benar, bagaimana kita tobat dari menggunjing seseorang, yaitu dengan cara minta maaf secara langsung, kalau bisa. Kalau ternyata minta maaf kita belum berani atau malah takut menjadikan sebab permusuhan, maka kita cukup mendoakan, Ya Allah ampuni dia dan ampuni aku. Disebut kebaikan dia. Dengan cara bertobat seperti itu, maka akan dikembalikan semua pahala. Termasuk yang sering dikatakan ria. Ria itu kan menghambur-hamburkan pahala. Sudah beramal baik banyak, akan tapi dilakukan dengan ria. Habis, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena waktu itu belum mengerti, belum mengerti bahayanya ria, dia kalau memberi selalu pamer untuk orang dan sebagainya. Tapi setelah itu sadar, ya Allah, bahaya sekali riak. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh orang yang punya hati riak, tidak akan diterima oleh Allah. Dan tidak akan dilihat Allah. Nyesel dia. Nah, setelah dia menyesal, kemudian setelah itu apa? Istighfar, berjanji untuk, berjanji untuk tidak riak lagi dalam beramal. Dikembalikan oleh Allah. Allah Maha Kasih. Namanya tobat dikembalikan semuanya. Amal-amalnya itu akan dibalikan, pahala-pahalanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ada ibu minad dzambi kaman la dzambala. Seperti belum punya dosa. Seperti tidak punya dosa, habislah dosanya. Selagi habis balik semuanya. Amal-amal itu balik. Makanya taubat itu luar biasa, menyesali dosa-dosa. Allahu a'lam bishawab. 5 menit lagi. Halo. Demikian dua Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, gini Bu ya, di daerah kami karena di gunung tradisi Gimana? orang gade, gade. Iya gade. Biasanya kan gadein sawah. Se yang kami tahu kan katanya kalau gade itu kan nggak bisa diambil manfaat Bu ya sama yang ngajamin iya, duit. Ha Itu yang pertama. Kaitannya dengan tadi pagi dengar ngutip keterangan Buya orang nyewa tanah rumah ada pohon mangga seperti itu ya. Kan diikutkan kebiasaan. Nah sekarang kalau kebiasaan masyarakat tersebut barang yang digadekan itu umumnya memang dipakai sama itu Bu ya. Dipakai yang apa? Yang gadein lah. Eh, eh, yang yang yang apa namanya? Yang ya, yang, yang gadein. duit. Itu bagaimana hukumnya Bu ya? Baik. Hmm. Kita harus membedakan eh, antara sewa. Sewa tidak ada utang piutang di dalamnya. Yang berat itu di dalam riba, itu kan utang piutang. Karena utang piutang. Sehingga ada riba di dalamnya. Kalau sewa menyewa, ternyata yang menyewakan bila tiba-tiba bilang sudah ente tidak usah bayar pun boleh kok. Potong pohon itu semuanya jual, boleh. Ini ini dalam urusan sewa menyewa. Kalau utang piutang itu permasalahannya adalah kaidah jangan sampai orang yang meminjamkan duit atas dasar meminjamkan mengambil manfaat. Baliknya tetap tapi ada tambahannya manfaat. Maka kalau kita meminjamkan uang kepada seseorang, gadenya sawah, sawah itu adalah bukan saya yang meminjamkan uang yang boleh menggunakannya. Kalau saya menggunakan sawah tersebut, utangnya 20 juta. Anda kembalikan 20 juta setahun depan. Sawahnya gimana? Sawahnya saya garap. Berarti saya mencekik. Terus dari mana dia akan bayar? Ini adalah riba hakiki. Dan kalau terjadi masyarakat, kalau sudah riba itu bukan urusannya rela dan tidak rela. Orang itu mengaku rela semuanya. Orang yang kena riba rela. Permasalahannya melanggar. Bahkan dalam urusan riba kadang tidak ada yang dirugikan. Riba tidak ada yang dirugikan. Kadang nggak ada yang rugi. Semuanya untung. Tapi masuk bab riba. Riba itu berat. Beda. Istilah jual, beli, memberi, dan seterusnya. Jadi kalau sudah urusan ada ribanya, kadang tidak harus dirugikan. Makanya harus betul-betul gencar ini mungkin para asatid dan sebagainya untuk mengantisipasi orang agar tidak masuk bab riba, bunga dan seterusnya. Subhanallah. Kadang sujud rukuknya banyak tapi dia masih berurusan dengan dengan riba. Terus mau kemana dia? Kadang-kadang kasihan. Kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran. Bahkan kadang pengen bantu yatim piatu, masjid, tapi dengan riba. Dia berurusan dengan riba. Sudahlah. Tidak usah bantu. Benahi dulu urusan bisnismu. Bebaskan dirimu dari riba dulu. Tidak usah nyumbang al-bahjah. Ibaratnya begitu. Kita lebih senang seperti itu. Karena untuk bilah kalau urusan sama riba tidak ada berkah. Dimakan anak jadi anak setan, dimakan istri kurang ajar. Nah, kalau nyewa, maka tidak berhak bagi yang meminjamkan duit untuk menggunakan sawah yang pinjam. Biar sawahnya digarap sama yang punya duit. Intinya, jaminan itu apa? Kalau nanti Anda tidak bisa membayar uang, maka dijual dengan harga normal untuk menutup utang, selebihnya dikembalikan kepada Anda. Adapun di mana barang gadaian itu diletakkan, dilihat. Boleh diletakkan di saya, tapi saya tidak boleh menggunakannya. Boleh diletakkan di orang lain karena mungkin sama-sama kita tidak percaya. Jadi dalam Islam pun biar orang tidak saling kenal pun boleh pinjam-meminjam. Anda minjamkan uang kepada saya, gadenya mana? Jam ini. Tapi saya tidak percaya, Anda tidak percaya kepada saya, takut jangan saya pergi. Dan saya juga tidak percaya kepada Anda, mungkin juga Anda tidak bayar utang. Tapi ada gade, diletakkan di orang ketiga. Nah ini, Islam indah. Atau diletakkan di Anda. Lah di saat barang gade itu ada di orang yang meminjam uang, maka bagaimana hukum menggunakan barang tersebut? Ada dua syarat. Yang pertama adalah izin dari orang yang meminjamkan uang. Yang kedua adalah barang tersebut yang tidak bakal berubah harganya hingga sampai tidak cukup untuk bayar utang. Tapi kalau sudah dapat ridho ini sebenarnya sudah cukup. Sudahlah kau pakai motor yang kau jadikan gade ini tuan. Kalau sudah diizinkan rusak-rusak diizinkan. Tapi yang pakai Anda yang pinjam duit. Barangkali untuk ngojek, untuk nyicil, bayar utang. Kan begitu. Tapi kalau sudah motor saya bawa, saya pakai. Ini adalah riba. Wah paling senang orang kaya dengan begitu. Cepat masuk nerakanya itu. Ini senang sudah minjemin duit. Duitnya kaya ini tetap gak pakai riba. Tapi sawahnya. Sawahnya penghasilannya bisa lebih gede dari itu. Dan permasalahannya betul sudah terjadi di masyarakat. Masyarakat problem. Dan yang dimaksud tadi, kebiasaan itu bukan kebiasaan masyarakat yang salah umumnya orang itu nyesel enggak kalau mangganya itu diambil. Kemudian dia selama ini bagaimana? Nah kalau mangga 4 biji, 5 biji saja atau buah paling 100 biji enggak terlalu penting lah. Itu kalau mangga gede kayak tadi yang kita ceritakan. Mangga gede 4 ton. 4 ton ya repot. Jadi maksudnya kebiasaan umum itu orang itu seperti apa ini? Biasanya diambil atau bagaimana? Kalau dibiasaan atau kebiasaan orang nyewa sebelumnya. Kalau kebiasaan orangnya masa sebelumnya, oh yang punya rumah ini sudah nggak pernah nanyain, kita makan-makan boleh, ya sudah, kita boleh melanjutkan. Tapi kalau kita masih baru, belum tahu kebiasaannya, kita tinggal bertanya, bagaimana, boleh enggak saya petik mangganya? Daun pisangnya boleh saya pakai, kalau buah saya ambil bagaimana? Itu, Allah alam besok. Banat? Satu, ditutup dengan. Hmm. Ya, ada cukup kita tutup doa-doa. Ada? Ayo bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bu ya apa gimana kalau seumpamanya ada suami istri aduh kedua-duanya ini sama-sama ngejar dunia Bu ya, sampai anaknya itu ditelantarkan. Akhirnya anaknya ini dipegang sama neneknya dan Gimana? anaknya anaknya gimana? Anaknya di dipegang sama neneknya. Di? Diasuh sama neneknya. Nenek dari yang laki-laki dan saudari-saudari laki-laki. Nah, sampai saudari laki-lakinya ini ngomong Bu ya sama saudara yang lainnya. Kalau apa keponakannya berarti keponakan keponakan anak ini kalau diambil sama ibunya nggak bakalan dikasih gitu Bu ya. Itu gimana? Apakah bibi? Kenapa enggak dikasih? Ibunya Karena, bener. Iya, ibunya juga mencari dunia gitu Bu ya nggak ngurusin anaknya orang. ya. banyak orang tertipu banyak orang tertipu yang kelihatannya cerdas wanita karir dia punya ijazah dia cari kerjaan cari tambahan duit gajinya satu juta lumayan tambahan satu juta tidak ada yang ngasuh anaknya. Ambil pembantu. 700 ribu. <laughs> Untung 300 tok. Nggak ketemu anak. Anaknya bandel. Anaknya... Memang banyak orang bingung dia. Ya. Banyak orang-orang bingung. Anaknya diberikan ke pembantu dan seterusnya. Jadi dia dapat sarjana itu ilmunya bukan untuk anaknya, untuk orang lain. Anaknya dikasih pembantu yang hanya tamat SD, tamat TK, perilakunya pun nggak bener. Memang banyak orang-orang aneh seperti itu. Makanya kami menyeru rumah-rumah. Apapun yang kau cari di luar adalah harus untuk rumah. Mencari duit untuk kebaikan di rumah. Dan nah, mencari duit-duit saja, tak tanya anak tidak diperhatikan. Terus mau gimana ini? Mau apa yang dicari? Anakmu memang butuh untuk kau kasih makan, uang, dan seterusnya. Akan tapi lebih butuh mereka itu sentuhan tangan, kelembutan perilaku, pendidikan. Nah, kita ingatkan. Ada suami istri yang sibuk cari duit, cari duit. Biasanya itu dikuasai oleh ketamaan. Alasannya tidak cukup. Apa yang menjadikan tidak cukup? Mau sekolahnya milih yang mahal. Pilih yang mahal. Padahal sudah dengar Al-Bahjah banyak yang gratis. Enggak mau masih. Pengen nyungsep dia, pengen sengsara. Alasannya tidak, saya pengen problem itu karena tamak. Maka terseksa dia harus bekerja dan bekerja dan bekerja. Dan kalian tidak seperti itu nanti. Kalian punya harapan anak-anakmu nomor satu. Perhatikan mereka. Ada sebagian yang sadar sementara harus bekerja dan seterusnya, maka anaknya dititipkan di tempat-tempat yang baik, santren, itu masih lumayan, itu sehat itu. Tapi di masa kecil hendaknya kita harus dekat dengan anak-anak kita. Baru di saat mereka sudah mulai mandiri, bolehlah dititipkan tempat yang baik, tempat yang mulia. Kalau di rumah kadang-kadang ini kan salahnya seorang tua. Tadi kita nasihati beberapa orang. Ada orang tua yang anaknya dibelikan perlengkapan mulai dari iPad, tablet segala macam. Jadi anaknya itu umur 7 tahun itu kemana-mana bawa ke sini. Sampai kacamatanya tebel 6 cm itu rusak matanya sakit, rusak semuanya. Dipikir itu bapak ibu sayang, itu paling jahatnya bapak. Saya ngomong terus seperti itu. Karena sayang, jangan sampai anak. Paling jahatnya kemarin juga di di Bogor atau di mana tuh. Dia tanya megang tuh. Saya berhenti dari ceramah langsung. Saya berhenti dari ceramah, saya panggil ibu, tolong anaknya jangan dikasih seperti itu. Ini layar, ini ada lampu, ada warna, ada ada sinar. Itu akan merusak mata secara lahir. Kemudian itu gambar, film segala macam itu juga mempengaruhi cara berpikirnya. Apalagi game. Menjadikan dia malas sekolah mengaji. Gimana mau jadi ranking, jadi orang. Ini kelihatannya orang tua ini harus cerdas. Bagaimana mendidik anak. Sudah begitu lihat di rumah televisinya 24 jam anaknya paling hafal acara ini habis ini ini habis ini ini habis ini ini. Wah, stop. Kadang bapaknya pun tanya, "Nak, tadi ceritanya gimana?" Lu bilang, "Dia diajari lagi." Wah, kacau ini. Betul-betul rusak ini. Ini kadang-kadang kekayaan, keberhasilan. Yang berhasil bukan engkau. Yang berhasil bapakmu mendidik kamu sampai menjadi orang kaya, menjadi orang cukup, berhasil. Tapi kamu gagal, didik anak saja nggak bisa. Nah, ini kan problem. Dan kita menemukan, dipikir kalau sudah punya iPad itu hebat, gagah, hebat. Bahlul. Mata ini mahal. Saya sendiri kalau bukan karena mendesak, karena perustakaan belum ada, saya tidak mau baca pakai gini. Nih. Saya lebih senang pada buku agar mata itu terjaga. Kesehatan. Menonton televisi pun kalau harus, itu pun harus ada jaraknya nak. Kita di sini pendidikan bukan pendidikan roh saja, pendidikan jasad. Kalau mata jangan kayak mau ditelan itu kertas. Jauh ini 20 cm, baca ini, sehat. Posisi harus tulisan ada di bawah, bukan di atas. Enggak, enggak bisa menyesuaikan mata. Ini ada cara yang benar tuh baca. Kesehatan juga penting, nak. Lah ini orang tua ini dah kesehatan anaknya juga nggak pernah diurus. Apalagi pendidikan akhiratnya, waduh tidak karu-karuan. Nah, kita melihat anak kecil, kita melihat anak kecil seperti itu. Oleh orang tuanya dimanja dengan alat-alat elektronik. Tidak tambah pinter. Mulai dari fisiknya, kesehatannya akan mudah terganggu. Dan boleh menangis sesaat. Sehingga ada orang bingung game. Wah, ini Maksudnya biar gak nangis. Memang kalau dikasih game tidak nak nangis. Apa yang dirugikan dari itu semuanya? Belajar ngaji males. Main game terus giliran sudah pusing. Ada seorang orang berhasil. Ngadep berhasil waduh, Tidak tahu kekayaannya seberapa. Kita juga tidak pernah tahu. Yang jelas katanya berhasil kaya datang dengan dua anak perempuannya. Pandangannya sudah pandai. wadah Anak perempuan dua. Karena sabu-sabu sudah. Obat dan seterusnya. Sudah. Langsung kita ngomong, saya tidak usah diceritai, saya pasti salah. Karena bapaknya kaya, sibuk dengan duitnya, ngurusi kerjaannya, anaknya serikan pembantu, dikasih alat, mobil, ini. Iya bu ya, sudah, sudah, tidak usah kasih tahu saya. <laughs> ini kegagalan orang kaya berhasil, anak kiai, anak ustadz, kau Anja. Harus ada aturan nonton televisi, ada waktunya, matanya. Cesar Nucci saja sudah mengingatkan, kalau kamu nulis itu jangan terlalu kecil. Pelit banget kamu sama buku kecil, giliran mulai tua nggak bisa baca. Gede yang jelas itu. Eh, jadi matamu terjaga. Kecil-kecil Makanya bu ya, yang gede sehat, mata dijaga nah Posisi belajar itu kalau komposisi gini bisa berjam-jam. Posisi duduk yang benar sehat itu. Jadi kesehatan juga perlu dijaga nak. Makanya akhir-akhir kemarin tanggal dalam sebulan kritisi tentang sekolah yang harus ada bimbingan belajar, sekolah yang harus ada ekstrakurikuler, ekstra. ekstra Zaman dulu udah ada itu semuanya. Zaman sekarang ada tambahan belajar sampai nggak bisa ngaji. Sebetulnya kalau sekolah itu mulai jam 7 sampai jam 12 nggak cukup lalu pakai jam tambahan ini menunjukkan gagal di sekolahan. Mestinya tugas ibu di rumah nunggu anaknya ngaji, nunggu anak ngulang pelajaran. Rupanya ibunya lebih senang anaknya masuk bimbingan belajar. Dan gaya keren tuh masuk bimbel apa gitu. Yang ada mulai, oh anak saya ikut bimbel sana. Oh iya, ibunya di rumah main internet. Sudah agak sabar lagi untuk nunggui anaknya. Kalau ibu-ibu dulu Masya Allah. Dedek saya ngaji, anaknya belajar ditunggui sampai tidur. Saya ingat Umi itu, kalau apa, Uminya bu ya Nunggu itu. Nunggui. Nunggui sampai kita selesai. Loh, anaknya suruh belajar ibunya dengan televisi. Itu gimana itu? Sana-sana belajar di kamar dikunci. Suaranya, televisinya. Iya, mau keluar dia. Ini perlu orang tua yang cerdas. Nah, kalian harus cerdas. Ini banyak orang tua kelihatannya pintar. Sekolahnya tinggi, duitnya banyak. Bahlul. Makanya saya tegas dengan anak-anak sendiri. Ini. Yang Allah berikan daripada kelebihan, jangan untuk merusak anak-anakmu. Alat-alat elektronik dan sebagainya, apakah itu semuanya baik? Kecil sudah megang HP itu apa? Radiasi. Mencetak kanker di otaknya dan macam ini. Sejak kalau dibutuhkan HP, menempel HP begitu. Bapaknya depannya HP, halo, assalamualaikum, apa? Ayah, di depan. Gaya ini. Makanya Buya menghimbau pakai headset semuanya yang harus pakai HP. Supaya terjaga kesehatan perlu. Headset untuk mengurangi. Itu medis yang menyebabkan. Karena itu pakai gelombang radio yang ada. Dan waktunya jangan dikasih HP. Anak-anak kita tidak kita kasih HP. Tidak Zahrok kenal HP aja karena kemarin mondok saja itu pun dipegang oleh bersama-sama. Ada perlunya untuk apa? Untuk komunikasi. Biar setiap hari saya bisa ganggu anak saya. Sehingga belajarnya biar nggak benar, biar tetap bahlul gitu. Harus jadi orang tua cerdas nih. Ada pertanyaan apa tadi ke masalahnya ke sini? Ini banyak orang tua itu begitu, kelihatannya hebat tapi bahlul. Kalian harus cerdas nak. Jangan dimanja anakmu yang menjadikan memanja, menyayangi anak itu harus benar. Memberikan semua yang diinginkan, memberikan semua yang diinginkan bukan pendidikan, memberikan semua yang diinginkan belum tentu. Dan kalau perlu jangan dimanja anakmu dengan uang. Duit itu bisa jadi macam-macam. Bisa jadi racun, bisa jadi senjata yang membahayakan, bisa jadi ini. Sudahlah kalau butuh dipenuhi saja. Biasakan anak-anakmu. Nak, kamu pengen apa? Nak, saya, yuk kita beli. Apa yang beli? Selesai. Kalau sudah duit, ngerti duit, angka duit, oh, macam-macam ceritanya. Mulai dari beli makanan yang beracun, yang pewarnanya ini, yang kata dokter berbahaya. Betul. Kena lambung, kena ini, bebel, bahlul. Makanya ngafal ngapal dua, lupa tiga anak-anaknya. Hmm, suruh ngapalin susah benar. Cerdas nak ya untuk didik anak-anak kalian. ini. Tidak ini, ini belajar tasawuf sama Imam Ghazali, ini tasawuf belajar ilmu batin. Sekarang ilmu lahir ini. Karena pendidikan. Kita menemukan orang-orang tua yang dibeli oleh Allah keberhasilan, akan tapi gagal urusan anaknya. Dua orang perempuan kurus. Obat-obatan. Gimana bu ya anak saya ini? Kenapa? <laughs> Iya betul. Terus gimana ya? Ya buat pelajaran bagi yang lainnya. <laughs> Biar ngerti. Itu kaya raya. Duitnya banyak. Sampai tidak ngatur. Mobilnya datang mewah. Pakai pengawal dia. Anak perempuannya rambutnya pendek begitu. Kelihatan kayak baru, kayak kurang makan gitu. Rupanya sudah kena obat-obat. Cerdas. Ibu dekat sama anak. Temani dia ngaji. Sekarang zaman-zaman dikit, zaman-zaman elektronik itu aneh itu. Punya anak empat kumpul bersama itu kira-kira mana? Ada depan kumpul. Sini sama sana, sini sama sini, sini sini. Mana keindahan mana ini? Baik, jadilah kalian orang-orang yang cerdas. Anak-anak kalian tidak boleh kenal macam-macam seperti itu. Sekarang lihat SD SD SD-nya orang kaya katanya itu. SD kelas 1 harus punya komputer, laptop semuanya. Gaya-gayaan. Laptop untuk apa anak-anak pakai laptop? Hmm. Biar ngerti. Biar tahu. Mainnya ke supermarket, latihan belanja untuk nguras duit bapak ibunya. Ini kan sekolah aneh-aneh. Kita pernah ke supermarket ada anak-anak kecil untuk mengenal Pak. Ini ini gurunya tapi gimana ini cara berpikirnya ini? Lah kok masih mau nyekolahkan di tempat-tempat seperti itu? Anaknya kan ngerti barang dagangan, ngerti ini. Akhirnya ngajak belanja. Duit siapa yang diambil? Duit bapaknya. Ya kalau ada duit, gak ada duit, curi. HP gak perlu. Bahkan kalau perlu kalau kita mau belanja anak-anak kita mau diajak ke supermarket kalau dia nak mau beli apa? Ayo sekarang didaftar dulu mau beli apa. Saya beli sabun, sampo, ini, ini, ini. Nah, ini mah cukup, cukup. Lagi tambahan dari Abah sama Umi. Es krim, oke? Okay? Tambahannya penutup. Seneng dia. Lupa ini. Sampai di sana nggak usah keliling langsung sabun di sini, susu di situ. Nih, ada keliling. Sa ibunya seneng keliling, muter. Cari diskon. Harus cerdas nak ya. perlu. jangan biasakan. Kalau memang engkau perlu waktu yang panjang, jangan dibawa anak-anakmu. Suruh belajar dia. Kalau berlibur, berlibur yang maksimal. Ke pantai, ke ini, ke kebun, ke ini. Maksimal berlibur. Ini kadang-kadang orang tua itu gak cerdas. Padahal dia adalah sarjana dia. Usah oh, untuk kesehatan terus. Mulai HP ini saya melihat anak-anak kecil sudah matanya, macam matanya begini. Kata dokter tidak boleh mau melihat layar lagi melebih dari seberapa jam. Ini peraturan karena sudah rusak matanya. Masya Allah. Kamera, foto, cetak, cetak. Itu lampu kamera tuh ngerusak ini. Makanya kita ada foto sudah jangan pakai kamera. Sehingga, ya, ya anak-anakku sehat. Cara baca yang sehat. Makan yang sehat. Cara makan benar. Makanya tidak ada jualan rujak jam 11 siang. Awas, hati-hati. terus tidak boleh. Rujak itu paling enak, belum ada pesu. Makanya kena mah, kena ini semuanya, kena lambung ini. Ngaco, rujak. Kalau boleh makan pedesan setelah makan, harus ada dong aturannya. Ciki-ciki sebelum makan. Enak semuanya itu. Kalau makanan, nah, makanan yang setelah makan. Nah. Kemudian itu agar engkau itu bisa menikmati waktu makan. Kalau sudah ada mukodimahnya, sudah lidahnya terus rusak, makan susah. Ya enggak berepot. Tapi kalau kalian sudah menjaga, saya tidak boleh makan sampai waktunya makan. Baru setelah itu ada camilannya. Kecuali karena mah ada camilan roti-roti berat itu. Boleh. Cara baca. Jangan di tempat yang sangat terang di bawah terik matahari baca buku. Itu juga pantulannya merusak matamu. Jangan di tempat yang tidak terang. Menjadikan matamu juga cepat rusak. Yang normal. Makanya di pondok ini lampu. Sudah jangan belit-belit. Pondok banyak di mana-mana ada lampu. Lampu nggak pelit-pelit terang semuanya. Nah, bacanya jelas malam. Yang sering di komputer itu tim tim apa itu? Tim Intaj tim ini. Hati-hati. Harus ada jarak. Matikan lampu. Ini merusak matamu. Ada ada jarak, ada hati. Perhatikan ini punya mata dijaga. Baik ya ilmu tasawuf, ilmu lahir, ilmu batin ini. Ilmu tasawuf masuk ilmu mata ini. Tidak apa-apa, biarkan kalian tidak salah anak ya. Kadang-kadang kita cemburu, ada ada orang-orang salah di dalam mengarahkan anak-anaknya. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah menjaga lahir dan batin kita. Orang tua kita, keluarga kita dijaga oleh Allah. Dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Panjang umur, sehat afiat, semakin cinta pada Allah, cinta Rasulullah Cinta orang tua, cinta sesama, cinta keluarga. Dan semoga Allah memberikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah Habib Nafal فاتحة ونشهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبالله التوفيق الهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته